paham napa mboten? Mane ngomong cepet kaya ngoten, plang plang plang plang plang plang plang plang plang. Ya. Bintang <laughs> rampung kang mulai Padahal itu sebenarnya tema tersebut jika dibahas itu perlu waktu berjam-jam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Al Hidayah FM dimanapun Anda berada, khususon guru saya Romo Ki Haji Abdul Karim yang mendengarkan Kemarin berdek ceramah yang ngaten niki loh. Jadi Gus Kare mantu lah ribu. Kula kok buatan di pondok keji. SMS ngoten niku. <laughs> Dimanapun Anda berada juga ada jamaah dari Jeporo yang baru saja SMS. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Eh, sedikit sebelum saya nambahi sedikit apa yang disampaikan oleh anak saya Ahmad Rifai. Anak saya nggak pernah mondok, belum pernah mondok. Walaupun pernah mondok, cuma tujuh hari. Alumni Takmirul Islam cuma tujuh hari. Tidak kuat mondok di pesantren tidak kuat, walaupun saat itu <clears throat> apa namanya kalau untuk diakali oleh guru-gurunya mondok tujuh hari itu cuma tidur di pondok satu malam itu menjam songo dijemput mobil kemudian mau subuh diterkemelih entak merul Islam tetap ora kuat tapi alhamdulillah eh, saat ini digembleng oleh salah satu guru pakar nahwu di Solo mohon doanya alfiahnya sudah dapat sekitar 810 Insya Allah dalam waktu dua bulan yang akan datang khatam alfiah mudeng mudeng jenengan mudeng mudeng ya mpun <laughs> mudeng mudeng ya mpun Pokoke nek pun alfiah niku khatam insyaallah lah. Kitab gundul model napa iso diwaca. Gundule wong barang iso diwaca. <coughs> Saya akan lanjutkan salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Isra wal Mi'raj. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuk di bulan Rajab di mana bulan Rajab ini jadi mulia karena di situ ada salah satu hari yaitu hari dipanggilnya pemimpin umat manusia yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Isra wal Mi'raj. Luar biasa. Dan dalam rangka Isra wal Mi'raj, wahai para pendengar dimanapun Anda berada, seperti tiga tahun berturut-turut, nanti tanggal 17 Juni 2012, kita akan jalan kaki parade rebana dari lapangan Kota Barat Surakarta menuju Balai Kota Surakarta jam 8 pagi. Ya, dicatat tanggal 17 Juni. Yang punya grup rebana silahkan daftarkan di radio Al Hidayah FM atau nanti di daerah utara di Mangkuyudan di tempatnya Bapak Haji Samahin. Nanti ada Mbak Yohana yang bagian mencatat. Buat grup-grup rebana yang sekali lagi yang tahun kemarin ikut sekitar 300-an tahun ini diminta untuk partisipasinya kembali. Diterangkan di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir diterangkan di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama yaitu subhana maha suci Allah di sini ayat ini diawali dengan kata-kata subhana maksudnya adalah Allah ingin menunjukkan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan peristiwa sembarangan peristiwa tapi ini adalah peristiwa yang luar biasa oleh karena itu sunnah buat umat muslim kalau melihat sesuatu yang luar biasa, ucapkan subhanallah. Ada gunung yang besar, subhanallah. Nonton pantai yang luas, subhanallah. Ada halilintar, subhanallah. Kalau cewek ayu banget lewat, subhanallah. Ngarepku malah alhamdulillah. <laughs> ya, itu kan termasuk luar biasa kan? Ya. Apapun yang luar biasa, ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ini sunnahnya yang pertama. Sucikan Allah sesuci-sucinya. Ini ngajarkan kepada diri kita bahwa Allah ingin menunjukkan ini peristiwa bukan sekedar peristiwa tetapi peristiwa yang luar biasa. Alladzi yang asra memperjalankan. Asra itu maknanya memperjalankan. Jadi bukan kanjeng Nabi jalan sendiri enggak. Tetapi Rasulullah dijalankan oleh yang punya Rasulullah. Tak kala baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari Isra wal Mi'raj, itu beliau cerita kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sahabat yang imannya kuat tambah yakin Sedangkan imannya yang setengah-setengah, ragu-ragu, yang imannya baru biasa-biasa saja, betapa banyak yang keluar dari Islam gara-gara cerita Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena ini memang cerita yang di tahun itu ya betul-betul nggak masuk akal. Lain misalkan kanjeng Nabi ada di zaman sekarang, Pak. Sekarang ahli fisika bisa ngitung Jarak kecepatan pesawat itu berapa bisa dihitung. Ya, jarak kecepatan apapun bisa dihitung. Bahkan pesawat Sukho apa namanya? Ah, kan kemarin itu kan perdana menteri mana kan? Rusia itu kan protes kepada Indonesia ya kan dan bahkan kagum di Indonesia kok onok salah sebesar gunung ya kok ono loh neng Indonesia itu kok salak sebesar gunung ya namanya gunung gunung salak ya itu kecepatan 900 km per jam bahkan kalau kita naik pesawat yang lebih besar nah ini teman-teman yang pernah pergi haji itu kalau kita lihat kecepatannya bahkan sampai 1000 km per jam kalau 1000 km per jam bayangkan hanya satu jam satu jam saja itu kalau pesawat Solo Jakarta pesawat kecil ya, itu kecepatan paling 600 700. Kalau satu jam itu sudah 1000 kilometer. Kalau zaman sekarang masih agak realistis. Aduh, nopo realistis nih, nggih. Masih agak masuk akal. Nah, tapi kalau di zaman dulu kecepatan itu kecepatan kendaraan paling top kuda, ya kan? Maka buat orang-orang di zaman itu banyak nggak percaya maka betapa banyak yang keluar dari Islam gara-gara peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka sahabat laporan sama Sayyidina Abu Bakar. Ya Sayyidina Abu Bakar. Bahwa kanjeng Nabi kok cerita begini, begini, begini, begini. Gak masuk akal ini buat kami. Ada yang ragu-ragu, soal kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka apa jawaban Sayyidina Abu Bakar Asyidik siddiq radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, "Jangankan kok begitu." Ya kan? Lebih dari itu, kalau yang mengucapkan adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti itu benar. Maka Sayyidina Abu Bakar diberikan titel As-Siddiq, yaitu yang selalu membenarkan ucapan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hikmahnya buat kita, orang Islam, apapun yang ada di hadis, apapun yang ada di Quran, niku mesti benar jangan pernah diingkari apapun. Ya. Kalau ada hadis kok nggak cocok dengan pikiran kita, sing salah buatan hadisnya, tapi sing salah pikiran kita. Sekali lagi, kalau ono hadis kok nggak cocok dengan pikiran kita, nggak masuk akal, sing salah boten hadis tapi sing salah pikiran kita. Saya kasih contoh itu loh. Pas saya dengarkan ceramahnya Ustadz masalah wong tekon apa namanya e, ngadani bayi itu kan dalilnya Sahih Tirmidzi Ustadz langsung jawab penak banget itu mesti hadisnya doef do kenapa doef lagi hadisnya ramah masuk akal mosok bayi diadani hayya ala sholah hayya ala sholah artinya marilah kita sholat lo bayi tidak sholat lo ini Ustadz ini saya ngomong di radio nih kalau <laughs> merokok ke dewi nih Lho kula yang gumun, ini loh ya. Kalau itu hadis masuk akal, nggak masuk akal, pasti benar. Kalau kok kita nggak cocok, yang salah bukan Sengsalah yang salah adalah diri kita. Begitu juga peristiwa Isra wal Mi'raj yang harus penjenengan pahami, Kanjeng Nabi mboten jalan sendiri. Kanjeng Nabi tidak berjalan sendiri tetapi beliau dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kendaraan yang super cepat. Subhanallah kan. Dipilihkan kendaraan yang super cepat. Saat itu kendaraan di dunia belum ada, diambilkan kendaraan yang dari surga. Karena tentunya dari nenten Kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya itu belum ada. Maka secara teori gampang, pernah saya sampaikan di TVRI sama Ustadz Yusuf Mansur, cara memahami Isra Mi'raj yang paling mudah adalah ini dalilnya jam nih. Dalilnya jam. Jam itu dari jam jarum pendek itu ya. Dari jam 10 kembali lagi kepada jam 10 butuh waktu berapa jam? Jam 10 muter ya kan? Sampai ke jam 10 lagi perlu waktu berapa? 12 jam. Niku nek mlaku dhewe. Gitu ya Dia jalan dengan kemampuannya sendiri 12 jam. Tapi kalau jam itu tak ambil, tak cekel, tahu bengkengnya dan perlu waktu berapa lama? sak detik niku set ngeten iki tok. Mun niku nek kula kelakoke. Kalau jalan sendiri perlu waktu 12 jam, tapi kalau saya yang punya jam, kula bengke cukup satu detik. Kenapa? Sebab yang jalan kan yang punya jam. Ayo, jangan nangen. Lo itulah Islam Mirat ngoten niku, Pak. Padha mawon kula tahu cerita nggih. Ana pitik loro, siji pitike lemu, siji pitike kuru. Nggih, Pitik lemu karo ini bersahabat. Ngerti-ngerti pitik lemu niki digawa juragane ning Jakarta. Numpak pesawat. Apa enak ya pitik numpak pesawat ya? Numpak pesawat satu jam ke Jakarta, pulang lagi dari Jakarta ke Solo satu jam. Pitik lemu cerita karo pitik guru, rukuru, ya kan? Si guru ya kan, rukuru. Aku baru mau Jakarta jam 10, jam rolas mas balik meneh tekan Solo. Ya pitik kuru mumet to nggih. Ora mungkin. Kok pitik kok iso Jakarta PP 2 jam? Enggak mungkin. Itu kalau pakai akalnya pitik. Ya kan ngoten nggih. Kalau pakai akalnya ayam enggak mungkin. Tapi kalau nanti dipelajari sebab pitik tersebut, ayam tersebut tidak jalan sendiri, tapi yang jalankan yang punya ayam. Tur nggak sekedar naik sepeda motor, tapi naik pesawat dua jam akhirnya jadi masuk akal. Itulah Isra wal Mi'raj. Jadi kanjeng Nabi Muhammad tidak jalan sendiri. Dalilnya Asyra yaitu Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya dunia seisinya yang punya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya biabdihi hambanya. oh, subhanallah ini ya. Ayat ini dijelaskan kepada semua ulama sepakat bahwa sebutan biabdihi, bahwa sebutan hambanya adalah sebutan yang paling tinggi diberikan oleh Allah kepada manusia. Sebutan kehormatan yang luar biasa. Nah, wae dhewe rak nyuwun ngapunten. Nyumbang tulisane hamba Allah. Nggih, betul nggih satu sewu. Pak jenengan jenengan ditulis gak Ah, ra Tulis saya hamba Allah. Penjenengan mengatakan hamba Allah itu kan menurut jenengan. Tapi penjenengan belum tentu diakui oleh Allah sebagai hamba Allah loh. Misal wong sing kampanye kok Kampanye. Zaman Rin tulisane Olaika, Olaobos. nah, kata nih orang mega, ora nyoblos. Ngoten nih Zaman kampanye, wah sepeda motor trek-trekan. Itu kira-kira yang trek-trekan itu Bu Megawati kenal apa mboten? Kenal apa mboten? nggak kenal. Tapi dia mengaku sebagai fan beratnya Megawati. orang orang yang Partai Demokrat yang ngoten, padha mawon. Golkar yang ngoten, wah mati-matian bela nih partainya. Padahal nyuwun ngapunten, Pak Akbar Tanjung nggih mboten kenal nih, Ya kan? Pak SBY nggih mboten kenal. Wong kelasé wong Sukoharjo mau nggih. Nggak kenal. Tapi luar biasa itu orang-orang yang di bawah. Wah, fanatiknya kepada partainya, Golkarnya, mungkin PDI, mungkin P3, mungkin PKB, dan sebagainya. Luar biasa. Itu hanya pengakuan diri kita. Ya kan, kepada organisasi. lah sama. Kita ini hanya mengaku-ngaku hamba Allah. Karena kita husnudon. Kita berbaik sangka. Semoga Allah itu ngakoni awal edw jadi hambanya. Tapi kalau Rasulullah dapat pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala biabdihi. Inilah hambaku. Dan pun diakoni oleh Allah itu Allah yarham. Sudah, nggak ada yang ditakuti, nggak ada yang sudahlah di dunia ini sudah nggak ada apa-apanya karena kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan yang paling agung, pengakuan yang paling mulia, tentu pengakuan dari Allah kepada hambanya. Selanjutnya, Lailan. Yaitu di malam hari. Kanjeng Nabi itu diperjalankan oleh Allah di malam hari. Bahkan diterangkan oleh seorang ulama besar, yaitu Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Seorang ulama besar di Makatul Mukarramah yang tatkala meninggal dunia niku sing takziah ya, itu di atas satu juta orang. Ya. Pada saat beliau meninggal dunia, yang takziah di atas satu juta manusia. Itu guru-guru kita banyaklah yang sempat berguru sama beliau. Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki. Itu masih kerabat kerajaan dan menjadi guru yang luar biasa di Makatul Roma. Sekarang majelisnya beliau dilanjutkan oleh putranya beliau, namanya Said siapa kak? Said Ahmad kalau nggak salah. Said Ahmad bin Muhammad Al Maliki di Makatul mukaroma Nah punten gih. Jadi ini naik jenengan haji ini ku masalah jenengan ini, niku Masjidil Haram karo Masjid Nabawi. Mangkate bismillah banter mulia gue bismillah. Ki model wong Sukoharjo, model wong Solo ngoten niku gue doa. Mangkate dulu imam, kadang kan lo imam niku mangkate bismillah banter mulie dadi imam bismillah alon lho kok sing mbok tiru padha Mekah bismillah tok itu lho friend gumun aku bismillah alon ning traweh 8 teng berikutnya niku bismillah alon ning traweh mboten tau 8 lho teng Mekah niku halo jenengan traweh 8 napa 20 8 nggih padha kula umpama nek dalil papat <laughs> kula pilih papat to yakin to Wis papat cepet wae kok biangat. banget. puluh doa, wis dijamin jamaah pindah masjid. Lailan di malam hari diterangkan oleh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki bukan sepanjang malam, enggak. Tetapi sebagian kecil dari malam hari. Ada yang mengatakan sepertiga malam, kurang lebih delapan jam. Ada yang mengatakan separohnya dari sepertiga malam. Bahkan kemarin diterangkan oleh Maulana Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgab digambarkan, ya digambarkan itu umpama ada sebuah bantal ditiduri anget itu Rasulullah Isra wal Mi'raj kembali bantal ini bisa anget. Saking cepatnya perjalanan Isra wal Mi'raj, saking cepatnya seperti itu. Ada yang menggambarkan sampai peristiwa tersebut kurang lebih 8 jam, ada yang separuhnya dari sepertiga malam. Eh, sepertiga malam ini berarti berapa? Empat jam ya. Malam itu kan lail itu mulai dari maghrib sampai subuh. Itu kurang lebih dua belas dibagi menjadi tiga berarti empat jam. Ada yang mengatakan separuhnya dari sepertiga malam. Jadi kurang lebih cuma dua jam. Itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Lailan, malam hari. Ternyata ada sebuah pelajaran di sini bahwa orang-orang besar, orang-orang hebat. Para rasul dilantik jadi rasul. Para wali dilantik jadi wali. Itu ternyata di malam hari. Bahkan keistimewaan malam hari ini lebih utama daripada siang hari. Bahkan kalau ada dalil tentang malam hari, apalagi di sepertiga malam terakhir, itu subhanallah Allah sampai turun di waktu-waktu sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapakah yang memohon, siapakah yang memohon kepadaku, niscaya aku berikan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya eh, siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Ini ucapan Allah ada di tengah-tengah malam. Lailan, di malam hari. Malam lebih istimewa daripada siang. Minal Masjidil Haram. Perjalanan tersebut dimulai dari Masjidil Haram. Ada yang mengatakan yang dimaksud Masjidil Haram itu bukan Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya enggak, tetapi memang dari Mekah. Tapi ada yang mengatakan tetap di Masjidil Haram maksudnya di sekitar Ka'bah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian start dimulai perjalanan dimulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan menuju kepada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bertempat di Palestina, sedangkan Masjidil Haram bertempat di Makkatul Mukarramah. Mekah dan Palestina. Perjalanan pertama Isra ya, Isra itu artinya jalan. Artinya jalan-jalan itu ya Isra-Isra. <laughs> Ya, jalan-jalan Isra-Isra. Jalan datar itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit satu, dua, tiga dan seterusnya. Nah, ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Wah, ini kalau ayat ini senengnya ya Allah. al-Ladhi barakna haulahu yang diberkati. Tempat tersebut ya Masjidil Haram dan sekitarnya dan kemudian Masjidil Aqsa dan sekitarnya alladzi barakna haulahu yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi yang berkah tidak sekedar Masjidil Haram, tidak sekedar Masjidil Aqsa, tetapi sekelilingnya. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Subhanallah, ternyata yang dinamakan tanah haram Makkah ya Mekah ya yang awal insya Allah lah mohon kepada Allah semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa haji wal umrah yang tempat yang penuh berkah bahkan disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad saw alaihi barang siapa yang beribadah di tempat tersebut pahalanya lebih pahalanya berbanding dengan seratus ribu kali di tempat yang lain tidak hanya di Masjidil Haram tetapi di tanah haram. Saya ulang. Yang pahala 100 ribu kali lipat bukan hanya di Masjidil Haram tetapi di tanah haram. Beda tak beda. Kalau Masjidil Haram kan hanya teng masjid, tapi ini di tanah haram. Tanah haram ini dibatasi oleh Rasulullah Mana saja itu batasnya? Di sebelah timur itu batasnya namanya Arafah. Di sebelah selatan namanya Akisyah. Di sebelah barat namanya Hudaybiyah. Di sebelah barat laut namanya Tan'im atau Jironah. Kemudian di utara namanya Wadinahlah. Jadi itu sudah dibatasi oleh Rasulullah. Umpama umpama ngetem. Ini kan bayang kita orang tahu mana sih haji. Jadi rodok bingung ya. Bayang kita orang tak mumet dong ya. Orang tahu rono. Umpama Masjidil Haram niku balai kota tahu ya, balai kota itu Masjidil Haram. Itu dibatasi kalih Kanjeng Nabi ke itu sampai napa jenenge jembatan Bacem. Nah gitu ya. Ke timur itu sampai sungai Palur misalkan ngoten. Ke utara sampai Mojosongo, ke barat sampai Kartosuro. Nah gambarannya seperti itu. Barang siapa beribadah di lingkaran itu, Solo baru katut kita nggih. Kembangan mboten katut balen. Ngapunten. Gambaran iki wae kembangan mboten katut. Wong mriku tok batese kita ya, nggih. Sukarjo mboten katut. Dipetakan seperti itu barang siapa beribadah di daerah tanah haram tersebut, ya kan? Kumpul Masjidil Haram teng Mekah, tanah haram, mari kita tanah haram. Di sini pahalanya 100 ribu kali lipat, ya kan? Di gandean 100 ribu kali lipat di daerah Undi kerten 100 ribu kali lipat terus tidak hanya di Masjidil Haram tetapi tanah haram. Inilah yang dimaksud barokna haulahu. Telah diberkahi oleh Allah tidak hanya di Masjidil Haram tetapi di tanah haram. Jadi nyenang ke. Bahkan kalau penjenengan baca sejarah seorang ulama besar madhab yaitu Imam Malik atau Imam Maliki niku kalau kencing, kencing mawon gitu. Itu mboten wanita teng tanah haram. Dunia amputan nggih. Kencing mawon mboten wanita teng tanah haram. Keluar dari tanah haram baru kencing. Awake dhewe nak mboten gitu. nih masjid ya nguyuhe yang gono, wis apa Nah, gitu awake dhewe kan ngoten niku. Ini tidak hanya seperti itu ini Imam Maliki. Ya, keluar gak berani kok kencing di jarah masjid gak berani. Ya kan, neng zaman dia di dereketan toilet ya, dereketan toilet. Itu sampai beliau ini keluar dari tanah haram hanya untuk kencing. Tapi ya ini ke, keistimewaan beliau nggak seperti kita. lena namanya dewi kalau keluar dari tanah haram malah orang kober yang tanah haram. Sebab benderong jam nguyuh nih awake dewi. Sebab kian ngombe, kian makan. Nah ini Imam Maliki kan subhanallah ya. Jadi makan itu hanya Diriwayatkan beliau itu hanya beberapa gelintir kurma di pagi hari, kemudian malam harinya tidak makan kurma tetapi hanya minum air satu minuman cukup. Ya kan? Kemudian paginya kurma, sore ini air satu tegukan sudah cukup. Itu Imam Maliki. Subhanallah ada riwayat sampai seperti itu. Barokna haulahu. Keistimewaan di tanah haram luar biasa. Di antaranya apa? Di tanah, tanah haram Mekah. Man. Kalau tanah haram Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa itu diantaranya yang paling utama adalah barang siapa beribadah di Masjidil Aqsa pahalanya 500 kali lipat dibandingkan dengan ibadah di tempat lain. Masjid Nabawi, Masjid Nabawi tenggone Al-Qur'an belum disebutkan. Tenggone surah Al-Isra. Kenapa? Tatkala Rasul Isra wal Mi'raj, Masjid Nabawi belum ada. Ya, saya tekankan, pada saat Rasul Isra Mi'raj, Masjid Nabawi belum ada karena Rasul masih berada di Mekah. Keberkahan Masjid Nabawi bukan karena apa-apa, tetapi keberkahannya ada karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa beribadah di Masjid Nabawi, pahalanya seribu kali lipat. Hadis Sahih Muslim, kalau nggak salah. Kalau di Masjidil, Masjidil Haram, terutama di tanah haram, pahalanya 100 ribu kali lipat. Tanah haram Makkah atau Masjidil Haram di antara keberkahannya, keistimewaannya banyak. Saya sebutkan sedikit saja. Yaitu tempat yang paling utama atau tempat dibangunnya rumah Allah, yaitu Baitullah atau Ka'bah tempat dibangunnya rumah Allah pertama kali di seluruh dunia yaitu Ka'bah yang berada di Mekah. Sebelum mantan Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, napa oleh Masjid Al Hidayah, sekarang enten kabeh itu sudah ada tempat yang paling utama dan tempat yang dibangun sebagai rumah Allah adalah Baitullah yaitu Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi wa mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang berada di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Al-Imran 96. Yang kedua, tanah haram Mekah menjadi istimewa karena menjadi tempat kelahiran seorang manusia yang paling utama yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir teng mriku ya otomatis jadi mulia. kita gitu, nggih. Tenyona punten. Pak SBY itu walaupun jadi presiden Jakarta, pacitan itu katut mulia lho nih. Halo? Pacitan itu katut mulia. Ya jenengan bayang ke, bangunan dalane niku lho sama daerah-daerah yang lain pacitan itu paling top. nih jalan menuju pacitan menggok-menggok ngeten tapi jalannya itu mulus. Neneng banget. Lo ya mikir oh gara-gara enten presiden SBY. Loh, ini loh ya. Karena tempat kelahiran ikut mulia. Begitu juga tanah haram maka menjadi mulia karena di situ pernah dilahirkan seorang manusia yang paling utama yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu merupakan kiblat manusia seluruh dunia. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram maka hadapkanlah wajahmu menuju ke arah Masjidil Haram. Jadi jenengan yang ke Ka'bah niku nek sholat imame papat nopo siji? Halo. Teng Masjidil Haram niku imame papat nopo siji? Imame papat nopo siji? Loh. Teng Masjidil Haram niku nek Ka'bahe teng tengah. Nggih nek sholat ngubengi Ka'bah, imame papat nopo siji? Oh, ana sing ngomong papat, ana sing ngomong siji to. Nggih, Mas yo rong tau rono. Wong bayangke bingung kok. Lho nek imame siji tat, berarti kan Ka'bah teng mriki, imame teng mriki, kan makmume teng mriki dep-depan. Nah, iku nek sing rong tau mriku nggih mumet. Gitu bayangke tok mboten saged. Ya kan? Masjidil Haram imamnya ya satu. Nggih. Khusus teng Masjidil Haram itu imamnya satu, jamaah boleh ngubungi Ka'bah Walaupun nanti tepat di depannya, ya tidak apa-apa. Wong semua mengarah pandangannya kepada Masjidil Haram. Imamnya siji. Ya biasanya tempat yang paling disenangi oleh imam yaitu di dekat atau lurus dengan makom Ibrahim. Makom Ibrahim niku enten watu bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Niku luar biasa. Jenengan ngerti bioskop teng Jakarta. <laughs> Alah, cerita ini ya mudeng. Yang mereka nonton bekas, bekas telapak tangannya Sylvester Stallone. Jadi kan ramudeng nak cerita ini percuma lah. Tak cerita ini Van Dim ya ramudeng, Jet Li ya ramudeng, Jackie Chan ya ramudeng. Jadi kan ngerti hari ini bawa paling. <laughs> Onten gedung bioskop itu, wah uh, subhanallah ya, ono bekas telapak tangannya, Nonton. Untung kalau buatan bintang film, Kalau bintang film kalau melu teng mriku. <laughs> ya, semua kiblat umat manusia di seluruh penjuru dunia menuju ke arah Masjidil Haram. Teng Masjidil Haram ya imamnya siji. Ya kan? Jamaahnya mau ngeten. Nah, kita yang berada di timur Mekah, maka kita menghadap ke arah barat. Kemudian Madinah yang ada di utara Mekah menghadap ke selatan. Yaman yang berada di selatan Mekah menghadap ke utara. Ngoten niku. Ya, jadi apa nek jenengan niat sholat ya usolli fardhol maghribi adaan makmuman mboten nguloni ya tetapi kiblatan mengarah kepada kiblat mboten nguloni anak nguloni mungkin wong sing wong zaman kan ngalori ya kan bingung kan nggih jadi semuanya adalah mengarah ke arah kiblat kita berusaha ngepaskan tapi nggak mungkin iso pas ya, kita pokoknya mengarah ke arah kiblat di antaranya lagi yang luar biasa lagi tempat tersebut dimaksudkan ada satu tempat di tanah haram yaitu tempat yang dimaksudkan disiapkan untuk oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa semua umat manusia yang pernah dilakukan sebesar apapun dosa tersebut. Apa itu tempatnya yang paling istimewa? Namanya Arafah. Ada satu tempat yang namanya Arafah atau dikenal Padang Arafah itu tatkala di tanggal 9 ya, itu disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam barang siapa wukuf di Arafah sebesar apapun dosanya maka semuanya sebesar apapun sampai nggak terukur nggak bisa diukur maka semuanya diampuni oleh Allah bahkan jika ada orang jika ada orang berprasangka buruk sama Allah, menganggap dosa ne saking gede nih ora diampuni sama Allah, orang itu saat itu berdosa. Sampai kaya ngoten nggih, nyongko wah iki dosaku gede banget, ora mungkin Allah ngampuni. Pas mikir ngoten niku dia berdosa. Ya kan? Karena ini untuk meyakinkan, betul-betul meyakinkan bahwa siapapun yang wukuf di Arafah pasti sebesar apapun dosanya diampuni oleh Allah dan tempat yang dijanjikan sing ngoten niku wau yang saya tahu hanya di Arafah teng Masjid Al Hidayah mboten lho nggih teng Masjid Agung mboten tetapi khusus di Arafah justru pada saat orang berprasangka buruk menganggap dirinya orang diampuni Allah justru orang tersebut saat itu berdosa selanjutnya tidak ada di muka bumi ini yang pahalanya 100 ribu kali lipat kecuali di tanah haram. Wah, oke okay, banget ini. Bon, ya cukup jam 10 lebih 10 menit. Selanjutnya, tempat yang bahkan sebagian ulama mengharamkan. Jika penjenengan berada di tempat lapang, yuwun ngapunten, kalau buang air kecil, ya, ini ada ulama mengatakan haram, ada ulama mengatakan makruh. Menyengaja buang air kecil menghadap mengarah ke kiblat atau membelakangi kiblat. Sebagian ulama mengatakan itu haram, sebagian ulama makruh. Oke. Kalau di tempat terbuka, tempat terbuka kencing menyengaja menghadap kiblat atau menghadap ke timur niatnya sengaja membelakangi kiblat. Itu hukumnya sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh. Ini tempat yang seperti itu hanya ada di tanah haram Makkah. Lihatnya boten. Duh ini loh ya, luar biasanya e, Masjidil Haram dan tanah haram yang ada di Makkatul Mukarramah. Terakhir keistimewaan Makkatul Mukarramah yaitu berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi biwadin ghairi di jara'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimu salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati ta'allahum yashkurun Surah Ibrahim ayat 37 Nabi Ibrahim pernah doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau yaitu Baitullah yang dihormati ya Tuhan kami yang demikian itu agar mereka mendirikan solat maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka dan berilah rizki kepada mereka dari buah-buahan mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Surah Ibrahim ayat 37. Ini subhanallah. Ayat jelas ke Hati manusia sak donya, wong muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, artinya diminta oleh Nabi Ibrahim mohon kepada Allah supaya digerakkan cenderung memperhatikan orang-orang yang ada di Makkah terutama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang dimana saat itu doa ini sebenarnya khusus untuk Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail yang saat itu ditinggal di dekat Masjidil Haram, di dekat Ka'bah, belum ada masjid ya, di dekat Ka'bah. Tetapi di situ juga diniatkan untuk anak-anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam supaya orang sandono minal muslimin awal muslimat wal mukminin awal mukminat condong kepada mereka. Hatinya ini terkait kepada mereka. Ini doanya Nabi Ibrahim. Juga Nabi Ibrahim mohon kepada Allah supaya di daerah yang saat itu tandus. Loh ini loh hebatnya dungonin Nabi Ibrahim. Itu mereka supaya diberikan rizki dari buah-buahan. Yang disebutkan di situ buah-buahan. Kalau yo mikir, teng mriku niku mboten tari, pari, mboten enten. Mubeng lho gitu, Lo sampai perjalanan dari Makkah menuju Madinah itu perjalanan sampai 7-8 jam. Muter-muter di daerah Makkah, Madinah. Wit gedang nggih mboten enten. Tapi kok enten gedang akeh banget. lo nggih gumun. Ya kan? Pisang mboten enten tapi teng hotel kok gedang akeh banget. Tidak ada wit anggur tong mereka, anggur merah, hijau, Kata, Glenggumun, apel kata, buah pir kata, buah nopo mawon kata. Subhanallah ya. Itu luar biasa. Ternyata diusut, usut, usut, usut terus doa ini ada puncaknya doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang ribuan tahun yang lalu jauh sebelum Rasulullah Muhammad saw. karena ini loh ya, nyuwun awake dhewe nek ndonga Rabbi habli minas solihin niku ampun diniatke anakku tok ampun tapi keturunan kita sampai hari kiamat itulah yang diajarkan di sini doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu tidak hanya sekedar kepada anaknya yang saat itu istrinya yang saat itu tetapi doa ini diniatkan sampai keturunannya sampai hari kiamat nah ini ada ilmu di situ buat kita semua subhanallah kalau kita lihat di Mekah itu subhanallah, buah-buahan model nopo mawon enteng Ngalahke Indonesia yang katanya gemah ripah loh jinawi. Katanya seperti itu. Linuriyahu min ayatina agar kami tunjukkan dari sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Artinya bahwa ketahuilah Isra wal Mi'raj ini buat Rasulullah, buat manusia kejadian yang luar biasa. Tapi kata Allah, itu ya luar biasa. Tetapi kata Allah, itu hanya sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, linuriyahu min ayatina agar kami tunjukkan dari sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari kanjeng Nabi dijalankan Isra wal Mi'raj ditunjukkan surga ditunjukkan neraka ditunjukkan kejadian kejadian kejadian yang buat Rasulullah luar biasa, buat umat Islam luar biasa, ajaib, wah luar biasa. Tetapi itu sebenarnya buat Allah hanya sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basyir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Satu ayat saja pada malam hari ini menyambung tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW yang di mana ini merupakan mukjizat dan oleh-olehnya adalah perintah sholat. Maka diharapkan jamaah Al-Hidayah, jamaah Babul Mustafa, jamaah Jamuro dan Ahlu Sunnah yang lain sekali lagi pesannya Habib Syekh, pesannya para kiai semuanya ojo ngoyak uceng kelangan deleng. Gara-gara solawatan sampai bengi, sampai jam loro melu, jam telu melu, subuh jam 8 esok ojo nganti. Ya kan? Jangan sampai kejadian seperti itu. Goro-goro pengen lungguh nengar arep dhewe majelisnya Habib saya Jam limo dateng, <laughs> magribe ning tiga jelas, ngisa gak jelas. untuk bilah mindalik Itu jenenge ngoya uceng kelangan deleng, mencari sesuatu yang kecil, meninggalkan sesuatu yang besar. Bukan kok sholawat kecil, sholawat itu sudah besar, tapi sholat jauh lebih besar. Ya, sekali lagi ya, ayo jamaah sholawat, jamaah pengajian, ya kan. Pokoknya sholat itu nomor satu. Ya, sholat itu nomor satu. Kemudian cari ibadah-ibadah yang besar, yang lain sebagai ibadah tambahan untuk e, mengejar ibadah-ibadah pahala-pahala yang yang utama. Tapi yang paling utama sholat kita. oh, jangan gara-gara pengen dengar dewi. Uh, eh, pengajian dengan hidayah itu kalau acara tahunan ya nyuwun ngapunten jam lima sore pun kebak itu. Nah, makanya kalau di tempat kita kita himbau, ayo sebelum maghrib maghrib sih kan begitu kita himbau. Tapi di tempat lain kan belum tentu bisa dihimbau oleh panitia. Maka ayo hati-hati. Selawatan silahkan sampai jam lorong bengi. Ora apa Jam telu bengi. Ora apa Tapi tetap harus subuhnya usahakan tepat waktu bahkan berjamaah di masjid-masjidnya Allah. Demikian kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nasakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Rabb tunjukkan kepada kami semua ya Allah yang hak itu akan tambah hak, yang benar itu akan tambah benar dan berikan kekuatan kepada diri kami, kepada jamaah-jamaah kami, kepada anak-anak kami ya Allah untuk melaksanakan semua kebenaran yang datang darimu wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Rab tunjukkan kepada kami jalan yang batil itu akan tambah batil, yang salah itu akan tambah salah dan berikan kekuatan kepada kami semua ya Rabb untuk menolak semua kebatilan ya Allah. Rabbana firlana wali wali walidaina warhamhuma kamarab ayana sihara. Ya Allah pada malam hari ini kami berkumpul di masjidmu Ya Allah kami menengadahkan tangan kami kepadamu Sebesar apapun dosa kami Ya Allah ampuni Ya Rabb Yang kecil maupun yang besar yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang kami lakukan secara terang-terangan maupun yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ampuni semuanya ya Rabb, ampuni semuanya ya Allah. Ya Rabb, pada malam hari ini kami juga ingat kepada kedua orang tua kami bagi siapapun yang orang tuanya telah engkau panggil menghadapmu ya Allah. Bagi siapapun yang orang tuanya telah engkau panggil menghadapmu ya Rabb. Jadikan kubur-kuburnya menjadi kubur-kubur yang raudah min riyadil jannah. Jadikan kubur-kuburnya menjadi taman-taman surgamu ya Allah. Kubur yang penuh dengan keindahan. Kubur yang penuh dengan kenikmatan. Kubur yang penuh dengan kasih sayangmu dan ridhamu. Bagi siapapun yang orang tuanya masih hidup ya Allah. Jadikan orang tua kami menjadi orang-orang yang ahli sujud. Menjadi orang-orang yang ahli sholat. Ahli zikir. Min ahli la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehatkan orang tua kami ya harap. Sehatkan ya Allah. Dan wafatkan orang tua kami kelak. Dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Rab, kami juga mohon kepadamu ya Allah. Sehatkan diri kami Sehatkan guru-guru kami, sehatkan orang tua kami, sehatkan teman-teman kami ya Allah, sehatkan diri kami ya Allah. Dan wafatkan kami semua kelak ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Rabb, husnul khatimah ya Rabb. Masukkan kami semua dalam surgamu bigawiri hisab ya Allah bersama dengan orang-orang yang kami cintai, bersama dengan ayah bunda kami, bersama dengan kakak adik kami, bersama dengan kakek nenek kami, bersama dengan keturunan-keturunan kami sampai kiamat ya Allah, bersama dengan guru-guru kami, bersama dengan orang-orang yang terdahulu dari kami ya Allah, bersama dengan semua orang yang kami cintai, bersama dengan jamaah-jamaah kami. Bahkan ya Rob bersama dengan orang-orang yang kami benci atau orang-orang yang membenci kami. Masukkan kami semua di dalam surgamu bi hisab bersama dengan junjungan kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatiha. Amin amin ya rabbal alamin walafu sampai ketemu besok malam di Masjid Baitul Makmur Solo Baru kita tutup dengan doa penutup majlis dari saya walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.